Yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita rahmat ya hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain kita mengharapkan ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi menuntut ilmu syar'i dan sudah kita ketahui bahwasanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Di samping itu juga ya, orang-orang yang datang ke majelis ilmu mereka adalah orang-orang yang didoakan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Di langit adalah para malaikat. Ya dan makhluk-makhluk di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Mereka mengharap mereka mendoakan mohon istighfar untuk para penuntut ilmu. Nah, kita semoga ya termasuk daripada orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Dimohonkan ampun oleh para malaikat dan doanya makbul, mustajab. Jadi di samping kita berniat untuk menambah ilmu ya, ilmu syar'i, ilmu din. Juga kita berharap dengan kita sering datang majelis ilmu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita itu dilebur Bu ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat mendoakan kan Allah maghfir Allah maghfir ya Allah ampunilah dia. Mereka yang duduk majelis ilmu sehingga mungkin tidak terasa kita sering duduk majelis ilmu dosa-dosa kita berguguran itu diantara hikmahnya jadi harus sering datang majlis ilmu meskipun hanya itu saja yang dibahas atau misalkan sudah pernah mendengar tapi ada berkahnya kalau datang majlis ilmu ya tidak seperti hanya baca buku atau seperti dengar internet di rumah berbeda karena majelis ilmu itu mendapat keutamaan besar melangkahnya dari rumah fisabilillah ya makanya sangat tahu para sahabat sehingga ada sebuah asar ya talabul ilmi itu eh, fisabilillah asar dari seorang eh, sahabat dan juga datang majelis ilmu mendapatkan keutamaan besar ya barang siapa berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membahas kitabullah dan yang lainnya turun kepadanya rahmat uh, apa namanya diliputi dengan uh, apa sakinah, ketenangan dan juga para malaikat meliputi majelis ilmu. Jadi uh, apa di antara keutamanya adalah dia menggugurkan dosa-dosa. Semakin banyak sering majelis ilmu, mudah-mudahan dosa-dosa kita apa berguguran Ibu ya. Dosa-dosa kecil, kalau dosa besar dengan taubat dan nasuha. Nah, kita lanjutin ya setelah kita libur adanya daurah ya Ustaz Abu Haidar lanjutkan kembali kajian kita dan tetap semangat Ibu ya menurut ilmu itu tidak hanya musiman ya karena salafus soleh setiap waktu setiap saat mereka rajin menuntut ilmu syar'i tidak hanya sebatas waktu-waktu tertentu adanya daurah memang penting tapi setelah itu adalah adalah semangatnya harus terus dan juga amalnya juga harus terus ditingkatkan dengan bertambahnya ilmu maka bertambahlah amal juga kemudian kita lanjutin ibu kajian talbis iblis ini ya tidak dari depan tapi kita ambil yang berapa bagian pentingnya tidak meneruskan kemarin sebenarnya sudah dibahas tentang penyimpangan atau tipu daya iblis kepada manusia dalam masalah akidah itu sudah, sebagian besar kita itu disinggung dalam iftirakul ummah hadis itu ya tentang khawarij syiah kan masuk di dalamnya itu jadi nanti nggak perlu diulang dibaca aja ada yang nggak paham ditanyakan Syiah Khawarij kan di sana sudah sampai yang belumnya paling tentang Nasara Yahudi nah, nanti kita akan bahas ya tapi saya bahas ke belakang dulu ini sebuah bahasa yang penting ya di belakang halaman 615 615 karena kita bermajelis ilmu Ibu ya membahas kitab ini supaya mengambil faedahnya di samping masalah akidah juga ilmu itu yang langsung berkenaan tentang kehidupan kita supaya langsung kita terapkan begitu dan ada faedahnya yang besar tidak hanya sebatas wawasan begitu langsung kita amalkan ilmu itu yang kita kaji ya di buku Talbis Iblis ini kita ambil faedahnya manfaat bagi kehidupan kita jadi ilmu itu banyak sekali kalau dibahaskan panjang sekali mungkin Allah alam umur kita masih eh, sampai apa tidak maka kita pilih aja nggak apa-apa yang sesuai dengan keadaan kita eh, realita kita begitu supaya langsung kita amalkan setiap hari karena amal adalah buah daripada ilmu tidak berguna ilmu seorang itu tanpa amal dan juga amal tanpa ilmu adalah dolal ya sesat seperti orang eh, Nasoro orang Kristen Nah, lihat halaman 615. Di sana tipu daya iblis terhadap orang-orang yang mempunyai harta. Ibu ya. Karena ini sangat berkenaan dengan kita di sini, alhamdulillah. Ini kita uh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan rahmat yang luas. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki di sini. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Jadi katakan semua yang ada kita itu bifadlillahi wa birahmatih. Ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya bukan hanya semata-mata kerja keras suami kita. Bukan hanya semata-mata karena kepintaran suami kita hebat, enggak. Itu kalau begitu nanti kufur nikmah. Orang-orang yang mengatakan dia punya harta hadap dia mengatakan uh, bahwasanya harta ini dikumpulkan karena ke kepintaran saya, karena kerja keras saya, maka dia telah kufur. Kufur nikmah. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya perlu diketahui sebelum kita membaca ini tentang bagaimana tipu daya iblis ya terhadap orang-orang yang memiliki harta. Nah kita alhamdulillah diberikan harta dilapangkan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak seperti saudara kita yang lain. Nah kita uh, bagaimana apa harus mengetahui bagaimana tipu daya iblis menyesatkan orang-orang memiliki harta supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Jadi mengetahui langkah-langkah iblis bagaimana cara menjerumuskan orang-orang yang sahibul mal sehingga mereka menjadi ashabul jahim. Jadi para ahli neraka. Waliyadzubillah. Kita mengetahui tentang tipu dayanya supaya kita terhindar, menutupi apa pintu-pintu itu dengan ilmu dan keimanan tentunya. Nah, perlu diketahui ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang masalah rezeki, ya. Bahasanya tentang rezeki, tentang adanya orang yang dilapangkan rezekinya, ada yang disempitkan. Sekali lagi ini uh, dilapangkannya rezeki seseorang, ya. Dan disempitkannya rezeki seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah bentuk ujian ya Bu ya bentuk ujian imtihan dari Allah Subhanahu wa taala jadi Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki seseorang ya, menjadi kaya itu ujian baginya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyempitkan harta seseorang ya, hambanya itu juga ujian baginya. Jadi dua-duanya diuji. Jadi bukan hanya orang yang miskin saja yang yang diuji, tapi orang yang memiliki harta itu juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Qala Allah taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang memiliki ruh akan merasakan kematian. Ya. Kami akan menguji kamu. Nah, di sini kan wa nabluukum bisyarri dan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian bisyar dengan keburukan wal khair fitnah dan kebaikan sebagai cobaan fitnah nah, sudah dibahas waktu itu tentang fitnah ya di kajian Abu Haidar pembagian fitnah ada 10 macam di sini fitnah di sini adalah ujian cobaan wa ilaina turja'un dan apa eh, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Berkata Ibnu kathir, rahimahullah taala tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini Al-Anbiya ayat eh, uh, 35 maksud daripada wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah maksud daripada kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya maksudnya apa Eh, eh, maksudnya kata Ibnu Kathir rahimahullah taala, kami ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian. Kalian wahai kaum muslimin bil masaib ya dengan musibah. Ya syar keburukan ini musibah. Kadang menguji Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Kadang juga Allah Subhanahu wa taala menguji pada kesempatan yang lain dengan nikmah wal khair dengan nikmah. Karena Allah menguji seorang hamba dengan musibah. Kemudian dengan nikmah bergantian. Fananzuru fananzuru may yashkur. Maka kami akan melihat siapakah di antara mereka yang bersyukur dan siapa di antara mereka yang kufur dan siapa di antara mereka yang sabar ketika timpa musibah dan barang siapa di antara mereka yang marah ketika ditimpa musibah akan diuji siapa yang bersyukur siapa yang kufur kufur nikmat siapa yang bersabar tatkala eh, apa menerima musibah dan siapa yang yaknut siapa yang menjadi benci uh, marah bukan benci ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diturunkan musibah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau radhiyallahu anhu berkata, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian bisyiddah dengan keadaan yang menyulitkan maksudnya keadaan yang yang susah begitu ya ya harta misalkan atau banyak musibah itu ujian dari Allah warukha ya Allah menguji kalian dengan kelapangan ya kelapangan di sini ya apa uang banyak begitu ya harta melimpah kemudian senang begitu tidak ada musibah hidupnya senang kemudian wasihah kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan kesehatan wasaqmi kemudian dengan uh, sakit dengan cacat misalkan dan yang lainnya wal walghina ini Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan kekayaan wal faqri yaitu dengan juga kemiskinan wal halal dengan yang yang halal halal sesuatu yang Allah halalkan itu ujian juga wal haram juga Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan sesuatu yang haram wal ta'ah Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan ketaatan berbagai macam ibadah ketaatan wal ma'siyah. Juga Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan maksiat. Wal huda dan juga Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia adalah orang faiz, faizun, orang yang beruntung. Muflihun, orang yang orang yang bahagia. Barang siapa dan Allah Subhanahu wa taala juga menguji kalian dengan kesesatan wal dolal. Barang siapa yang mengikuti kesesatan, maka lah orang-orang yang merugi. Eh, rugi di dunia dan di akhirat. Jadi saya ulang di sini maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Berkata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya kami akan menguji kalian itu Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan kesempitan ya, kesulitan dengan kelapangan, Ibu ya, kesenangan. Kelapangan, kesenangan, ruho Ya, waktu kita lapang gitu ya, ada pembantu misalkan, ya uang banyak, kendaraan ada, enak lapang, senang terus. Itu ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kesehatan, dengan penyakit ya, cacat dan menyakit apapun. Kemudian dengan kekayaan, dengan kefakiran, kemiskinan, dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang semua yang halal itu juga ujian, cobaan. Yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ah berbagai macam ketaatan ibadah wal ma'siyah berbagai macam maksiat itu ujian wal huda juga Allah menguji dengan petunjuk wal dan Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kesesatan nah ini ada kata-kata wal ghina wal faqri ini maksudnya di sini nih ya jadi kekayaan dan kemiskinan itu dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sebenarnya dalam ayat ini Al-Anbiya ayat 35 dan sesuai dengan penafsiran dari sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi eh, jangan menyangka bahwasanya yang diuji itu yang yang miskin saja. Jadi orang yang dilapangkan hartanya sedang diuji. Kalau dia bersyukur maka dia akan berbahagia. Apabila dia kufur, maka dia akan bencana apa apa binasa waliyadzubillah jadi semuanya ada hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala melapangkan ya rizki dan menyempitkan rezeki bagi yang dia kehendaki. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 Allahu Ar-Ra'd ayat 26 ya. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata' Ar-Ra'd ayat 26. Biasanya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki ke, eh, kepada orang yang dia kehendaki. Jadi Allah tahu siapa yang berhak untuk kaya dan Allah tahu siapa berhak yang yang berhak yang di mana apa hanya disempitkan hartanya saja itu Allah mengetahui semuanya dengan hikmahnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki ya mereka bergembira wa farihu bil hayati dunya mereka bergembira dengan kehidupan di dunia padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat ibu hanyalah kesenangan yang sedikit saja. Ingat ayat ini ya sebagai pegangan bagi kita dalam uh, apa namanya? mengarungi kehidupan ya dengan penuh dengan uh, alhamdulillah karunia Allah, maka ingat wamal hayatud dunia ingatlah bahwasanya kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit illa mata mata itu sesuatu yang sedikit yang nggak ada nilainya gitu ya kalau bahasa Arab mata itu sesuatu yang nggak ada nilainya ya, hanya sedikit saja seperti utas tali ya seperti hiasan begitu uh, jadi di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya bagi yang dia kehendaki itu ujian baginya dan juga menyempitkan rezeki pada hamba-hambanya itu juga kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu ujian baginya tetapi semua itu ya kalau ditakdirkan pada orang yang beriman, maka semuanya baik. Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin tatkala diberikan kebaikan, di lapangan rezekinya, dia bersyukur, maka dia baik dalam keadaan baik. Tatkala disempitkan rezekinya, maka dia bersabar, maka itu baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min Ya sungguh menakjubkan seluruh perkara orang-orang yang beriman Sesungguhnya urusannya semuanya itu penuh dengan kebaikan dan tidak ada yang demikian itu ya kecuali hanya uh, apa yang dimiliki oleh orang beriman. In asabathu sarra apabila ditimpa apabila diberikan misalkan uh, kesenangan ya dilimpahkan kesenangan ke, maka dia bersyukur wa kana khairan lahu maka itu baik baginya itu kebaikan baginya wa in asabathu dharra ya sabara fakana khairan lahu dan apabila ditimpa keburukan ditimpa musibah maka dia bersabar maka itu adalah lebih baik baginya ya jadi itu kebaikan baginya seluruh perkaranya adalah baik hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim nah ini tentang apa namanya uh, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala limpahkan ya uh, sebagian lapangkan maksudnya ya rezekinya pada orang-orang beriman dan sebagian disempitkan tapi bagi orang-orang yang beriman harus waspada ya bahwasanya di sana ada tipu daya iblis laknatullah yang yang selalu apa menggoda menggelincirkan hamba-hamba yang beriman supaya apa dengan kekayaannya itu akhirnya dia apa tergelincir jadi sesat atau menjadi kufur nikmah ya di sini al imam Imam Al Jauzi rahimahullah taala Ibnu Al Jauzi maaf rahimahullah taala meneliti gitu kan memperdalam apa nama meneliti atau mendalami ya dari pintu apa iblis itu masuk ya kepada orang yang kaya nah ini ulama ini diberikan hikmah yang tidak diberikan oleh kita seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya Ibnu Taimiyah, mereka diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengetahui uh, umur yang apa nama urusan yang sir, yang tersembunyi, bisa apa uh, diketahui oleh mereka karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ya, dilihat bukunya tipu daya iblis terhadap orang-orang yang mempunyai harta. Iblis laknatullah memperdayai orang-orang yang mempunyai harta dari empat sisi. Jadi maksudnya iblis laknatullah ya memperdayai ya menipu orang-orang beriman yang memiliki harta dari empat arah gitu dari empat pintu dari empat arah. Pintu yang pertama ya atau arah yang pertama dari sisi mencari harta. Ya, dari dari sisi mencarinya, mencari harta, mengumpulkan harta, mendapatkan harta. Nah, orang-orang orang ya, orang kaya, ya, orang yang dilimpahkan rezekinya banyak gitu. Mereka ya terkena tipu daya iblis ya tandanya bagaimana mereka tidak peduli dengan cara bagaimana mereka mendapatkan harta. Nah, ini diantaranya. Mereka banyak menggunakan cara ribawi ya dalam bisnisnya, dalam muamalah mereka dengan senang hati ya tidak merasa berdosa begitu tidak merasa takut ya, dengan senang hati mereka melakukannya muamalah riba ya dengan bank konvensional atau dengan yang lainnya sehingga hampir semua muamalah mereka itu keluar aturan syariat yang telah disepakati. Nah, ini jadi pintu yang pertama dari sisi apa? mencari harta, Ibu ya. Dari sisi mendapatkan harta. Mereka tidak mengenal yang halal dan haram. Yang penting hartanya banyak begitu. Yang penting harta saya bertahan banyak. Tidak berkurang. Tidak melihat ini halal, ini haram, ya. ini subhat, ya yang penting harta saya bertambah begitu. Di antaranya mereka sering melakukan praktek ribawi ya dan dengan perasaan e, senang hati tidak tidak ada takut e, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ingat riba itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 275 Qala Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan riba Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli maaf ya jadi Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba nah ini jadi eh, dosa besar ya riba sekali lagi kemudian Eh, dalam ayat yang setelahnya juga dalam Al-Baqarah 278 di mana orang-orang yang terus-menerus ya sudah diingatkan bahwasanya riba itu uh, haram maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas lagi memperingatkan orang-orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 278 278 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Ya, ya masih eh, ribanya masih tinggalkan begitu. Jika kalian betul-betul eh, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya nya Ya, jadi orang yang terus menerus dan dia tahu itu dosa berarti keimanannya bertanyakan begitu bisa bisa-bisa imannya ya lenyap seketika misalkan. Kemudian juga ada ancaman yang yang lebih keras jika masih terus ya diancam oleh Allah dengan ayat yang tadi tidak bisa tidak meninggalkan maksudnya tidak bisa meninggalkan riba maka diancam dengan ayat yang setelahnya lagi ya di sini fa'ilam. Jadi ayat yang setelahnya 279 ya. Coba dilihat Bu betul enggak ayatnya? Fa'ilam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak meninggalkan riba itu ya, perbuatan riba, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan memerangi kalian, memerangi kalian ya. Jika tidak mau tobat begitu, tidak mau meninggalkan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Eh, tidak ada yang bisa, tidak tidak ada yang menang melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai ancaman keras bagi orang-orang yang terus menerus ya melakukan muamalah ribawi. Ya, betul ayatnya bu. Fa'ilam tafalu itu ayat berapa? 270 79 setelahnya di lihat 278 eh, di bawahnya fa'ilam tafalu ayat berapa 279-nya ya. Jadi setelahnya 279. Ya fa ilam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Ini ancaman keras. Ya apa orang yang senantiasa terus melakukan riba maka Allah ancam akan diperangi ya. Ini ancaman bukan berarti kalau diperangi Allah nggak ada yang menang semuanya ya hancur ya. Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah ini uh, apa dalam Al-Qur'an, dalam sebuah hadis juga keras ya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang riba ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam akilu riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa Rasul saw melaknat orang-orang yang memakan harta riba dan melaknat orang-orang yang memberi makan dengan riba, memberi makan keluarganya, anaknya, saudaranya dengan hasil riba dan melaknat yang mencatatnya, mencatat riba. Ya, berarti yang bekerja di bank konvensional dilaknat itu semuanya. Ya, sampai yang security, sampai yang dalam, sampai office boy semuanya. Yang kerja di bank kebagian wa syahidahi dan yang menjadi saksinya ketika uh, akad ribawi menjadi saksinya hum sawa mereka semuanya sama dalam dosanya tuh ibu ya sama dia yang memakannya yang di, yang memberi makan riba yang eh, menulisnya mencatatnya yang menjadi saksinya semua yang ikut andil dalam bagian riba maka itu dilaknat hum sawa dosanya semua sama kerja di security, jadi office boy, apa office boy ya, ah, yang de, ya, pembantunya ya misalkan di kantor atau yang lainnya. Intinya sama semua dosanya. Nah ini dan juga ada sebuah hadis yang sahih. Ya, hadis disebut diriwayatkan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, Ashabu Sunan yang lain Ibnu Majah. Bahwasanya orang yang ya, disebutkan di sana orang yang memakan riba orang yang makan riba dan dia tahu tentang riba itu haram, dia tahu itu haram, maka ya riba yang dia makan meskipun sedikit ya yang ringan itu sama dengan 70 uh, 63 apa berzinah dengan ibunya. 63 kali berzinah dengan ibunya. Itu yang hanya yang ringan saja dan dia mengetahui masalahnya. Barang siapa yang dia mengetahui tentang riba itu haram dalam hadis ya fi ma'nahu dengan maknanya dan dia tetap melakukan riba, maka seringan-ringannya itu apanya disamakan ya riba itu seperti berzina dengan ibunya 63 kali. Salasa wasitina marah. Nah, ya, satu kali saja dosa besar, apalagi kalau 63. Ini menandakan sangat besar dosanya. Makanya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan riba ini ke dalam sab'ah al-muhbiqat dalam hadis riwayat Imam Muslim wa iyyakum apa as-sab'ah al-muhbiqat al-muhlikat ya jauhilah oleh kalian hati-hatilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan tujuh dosa yang menghancurkan kalian di dunia dan di akhirat tujuh dosa itu apa saja ibu yang membinasakan apa? Ini dosa al-kabair, akbar ak, apa akbaru al-kabair. Uh, apa di antara dosa besar di antara dosa besar apa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar begitu ya. Karena Imam Madzhabi mengumpulkan dosa besar sekitar sekitar berapa? Dalam Al-Kabair dosa-dosa besar pernah baca ada sebuah buku namanya kitab bahasanya Al-Kabair Ibu ditulis nanti mungkin dibeli bukunya Al-Kabair itu nama kitab aslinya karya Imam Azhabi yang diterjemahkan dengan dengan terjemahnya apa Dos, puluh dosa-dosa besar pernah melihat pernah membaca iya, iya nanti dibeli bukunya dibaca Ibu ya kalau pulang kemudian cari tujuh puluh dosa besar harus tahu Bu dihafal dihafalin kalau ini dihafalin satu-satunya meskipun nggak dengan dalil bahkan ke anak kita juga diajarkan nggak apa-apa yang sudah uh, ini udah mulai balik ya dihafalin di rumah coba hafalin 10 misalkan begitu ya hari ini 1 sampai 10 tulis ibu ya 70 dosa 70 dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi sudah diterjemahkan di Indonesia itu bu ya kalau ada yang pulang mungkin bisa kolektif nanti uh, ini dan itu dibahas bagus. Mungkin kalau ini nanti selesai bahas itu dosa itu dosa besar aku ya. Ah, sekarang saya tanya yang tujuh dulu apa? Ada yang pernah dengar? Di antara tujuh puluh itu yang paling besar ada tujuh the bestnya. Pertama apa bu? Asyirku billah. Ini paling besar. Kedua, dalam hadis Muslim itu sebutkan kan sab'ah al-muhbikat, al-muhbikat, al-muhlikat. Yang kedua as-sihru. Apa? Sihir. As-sihru sihir, sihir santet uh, apalah. Ya yang di Indonesia sihir santet, uh, pelet, yang lainnya. Uh, ya. Itu dosa besar setelah syirik, Bu ya. Sihir. Makanya orang yang berbuat sihir itu dihukum mati oleh uh, penguasa Islam ya kalau sampai ke penguasa Kemudian yang ketiga, yang ketiga akalur riba. Ini yang kita bahas yaitu membahas apa membahas, memakan harta riba. Memakan di sini bukan untuk dimakan saja Ibu ya. Enggak, misalkan oh enggak apa-apa dibeliin kendaraan, itu kan enggak dimakan gitu misalnya. Enggak, maksudnya makan ini adalah hanya kiasan saja. Pokoknya apa yang dimanfaatin buat pakaian, buat kendaraan, buat rumah, buat semuanya bukan ukur dimakan kan dimakan ini maksudnya yang yang doruri begitu yang kebutuhan pokok begitu ya sebutkan makan di sini untuk kehidupan sehari-hari buat anaknya untuk mainan semuanya itu akul riba kemudian aklul malal yatim yang keberapa yang keempat memakan harta anak-anak yatim piatu. Anak yatim dimakan hartanya, dititipin dimakan atau dia pengelola panti asuhan ya, anak-anak yatim dimakan itu serabatil Nah, itu ya. Kemudian yang ke berapa? Kelima yaitu menuduh wanita-wanita yang mukminah, wanita-wanita yang beriman dan menjaga kehormatannya berzina. Jadi menuduhnya ini dosa besar. Seperti contoh kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh ifki kan dalam dalam surat An-Nur itu. Nur dia dalam surat An-Nur ayat 70 sampai berapa itu atau ayat 100-nya disebutkan di sana tentang uh, tuduhan itu dosa besar. Jadi kita melihat ada orang yang menjaga kehormatan di jilbab bagus, kemudian dituduh berzina, maka yang menuduhnya ini dosa besar sekali. Ya harus bertobat. Ya menuduh karena harus dengan bukti berzina itu kan melihat dia dengan empat saksi begitu melihat uh, ketika melakukannya dengan empat saksi. Kemudian yang ke berapa? ke Keenam. Keenam ke ketujuh? Keenam yaitu dia uh, apa namanya lari dari uh, dari medan jihad. Ya, jadi jihad bisa bila dia sudah berhadapan dengan musuh dia lari. Nah, jadi ini yang lari ini dia dosa besar. Ya, ada pun berhadapan dia itakillah, apa fataqullah apa namanya perang dia kalau meninggal dia syahid, kalau dia menang ya kemuliaan. Yang ketujuh yang ketujuh adalah membunuh tanpa hak, membunuh seorang tanpa hak. Ya, uh, ada yang membunuh dibolehkan, apa? Ini yang bunuh ya, membunuh seorang apa membunuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, indo sebesar. Tapi ada yang dibolehkan. Eh, membunuh tiga tiga hal dalam sebuah hadis yang boleh dibunuh tiga hal. Satu yaitu as zina. Asyaibu zina itu orang yang eh, sudah berumah tangga Dia berzina maka dirajam Kemudian dibunuh sama siapa? Sama awalil Amri, sama eh, Hakim, sama Sultan Ya, zina yang zina dirajam dibunuh kan tapi oleh penguasa kemudian orang yang uh, apa namanya meninggalkan agamanya murtad maka boleh dibunuh oleh penguasa lagi bukan oleh kita ya kemudian yang ketiga orang yang membunuh dibunuh lagi kisos yaitu oleh pemerintah ini tiga yang dihalalkan orang yang berzina dengan dirajam, orang yang membunuh dibunuh lagi dengan kisos dan orang yang meninggalkan agamanya. Berapa semuanya? Tujuh. Ini dosa yang paling besar, tujuh dosa. Nah, riba termasuk di dalamnya itu hadis riwayat Imam Muslim. Ya intinya eh, hati-hati uh, dengan riba ibu ya sekecil apapun ingatkan kepada saudara kita maka kita menyimpan di bank maka pindahkan ke bank syariah yang agak selamat lah meskipun di sana ada penambahan maka dihindari jangan diambil ya kecuali kalau tahu adanya mudorobah dan jelas kalau nggak jelas masih subhat udah nggak ditinggalin gimana caranya uh, kita minca, uh, eh, apa, uh, nabung di sini atau menabung di Indonesia ibu dipantau setiap bulan pertambahan uh, itunya apa nilainya uh, saldonya dipantau jangan dibiarkan nanti oh ada yang lebihnya ambil maka dikemanakan tidak boleh diinfakkan tapi diberikan ke fasilitas umum yaitu pembangunan WC, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah misalkan ya. Nah, itu tapi jangan niat untuk takorup enggak, tapi untuk al ah, atau berlepas diri dari uang itu. Saya enggak berlepas diri begitu. Kalau dibuang juga enggak boleh karena itu mubazir karena mubazir adalah temannya syaitan. Maka adalah kata para ulama disalurkan untuk yang bermanfaat. Ada di sana pembangunan jalan di rumah Bu ya, ambil salurkan. Jangan ke masjid nggak boleh, masjid harus yang toib, yang baik-baik. Ada pembangunan jembatan, ambil salurkan. Nah itu untuk uh, menyalurkan apa uh, bunga bunga di bank. Dan kita misalkan karena punya uang banyak, bisa di atas 100 juta, kalau simpan di rumah kan nggak aman bu ya. Jadi cari juga banknya bank yang syariah untuk lebih uh, ini karena kalau di bank konvensional sama kita membantu mereka dalam ribawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Janganlah kalian saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sama ketika kita menyimpan di bank konvensional berarti membantu ribawinya mereka kena dosanya. Maka dipindahkan lebih akhaf ah, apa lebih ringan di bank muamalat, bank syariah ya tapi ingat penambahan di mereka ada, ada subhat memang belum eh, apa belum bersih ambil ya eh, penambahannya jangan diambil untuk kehidupan sehari-hari tapi disalurkan kepada yang saya sudah sebutkan tadi ya. Nah, kemudian sisi yang kedua tadi tentang riba, Ibu hati-hati ya. Jadi ini muamalah ribawi harus diperhatikan ya, maksudnya dijauhi sejauh-jauhnya. Kemudian ayat 3 Al-Maidah ayat 3 ya sebutkan di sana apa di lafaz yang terakhir. Kemudian e, dari arah mana ya, ya, ya, iblis laknatullah ya menggelincirkan orang-orang kaya setelahnya ya, itu yang dari arah yang kedua dari sisi kebakhilan nah jadi sudah mengumpulkan harta banyak akhirnya bakhil nah ini adalah tipu daya iblis laknatullah di antara mereka ada yang sama sekali tidak mau mengeluarkan zakat. Saking uh, bakhilnya, saking uh, pelitnya, zakat saja tidak mau. Nah, begitu ya. Ini sudah kena tipu daya iblis. Karena bersandar kepada anggapan mereka bahwa mereka tidak terbebani kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, ini ya, ini subhat dari syaitin Di antara mereka ada pula yang mengeluarkan sebagiannya saja begitu harusnya misalkan 3 juta keluarkan aja 1 juta 500 begitu nah ini juga nggak boleh harus full ya 2,5 persen dari harta kita seandainya kita punya 100 juta berarti kalau 2,5 persen berapa ibu 2 juta 500 keluarkan semuanya ya kepada Eh, fakir miskin atau fisabil apa ibnu sabil atau juga fisabilillah. Di antara mereka ada pula yang mau mengeluarkan sebagiannya. Namun tetap saja mereka dikuasai sifat bakhil mereka. Di antara mereka ada pula orang yang melakukan tipu daya, mencari akal agar tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, akal akalin Seperti menghibahkan harta itu sebelum genap satu tahun, sebelum jatuh tempohnya sebelum haul, maka cepat-cepat dihibahkan harta itu untuk menghindari zakat. Ini nggak boleh. Ya. Atau juga dibelikan untuk kebutuhan yang nggak nggak doruri supaya tidak terkena zakat. Ya, nanti satu bulan depan itu kena nih karena udah haul, sudah nisab dia kan mau haul. Akhirnya dia belikan sesuatu, mobil atau jual kendaraan ataupun tanah supaya terhindar dari zakat. Ini nggak boleh, dosa besar. Ya. Setelah genap satu tahun dia memintanya kembali seperti menghibahkan harta di sebelum uh, genap uh, satu tahun. Setelah itu apa? Yang lebih parahnya dia meminta kembali gitu. Sudah dihibahkan diminta kembali saking bakhilnya. naudzubillah ya. Nah ini ada hati-hati tentang bakhil, kikir. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin bersifat bakhil dalam surat Al-Isra ayat 29. Al-Isra ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura Al-Isra ayat 29 dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu bakhil maksudnya di sini ya kiasan daripada bakhil dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, ayat ini apa para mufasir ahli tafsir ya me, apa menafsirkan bahwasanya ayat ini berkenaan tentang dilarangnya bakhil, kikir ya. E, apa namanya dalam masalah kekayaan. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhhi wa amarahum bil bukhli fabakhilu." Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. al hadis as al hadis as sahihah Eh, Rasul saw bersabda, "Jauhilah oleh kalian sifat kikir, bakhil, karena orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan sifat kikir." Sifat kikir itu mendorong mereka berbuat bakhil, ya, pelit sehingga mereka pun berbuat bakhil. Ya, al hadis hadisnya panjang, hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud dan Al Hakim dan sahih hadisnya. Nah ini diantara hati-hati bu ya Eh, di antara tipu daya iblis kepada orang kaya adalah dari pintu bakhil. Sampai bakhilnya tidak mau mengeluarkan zakat, naudzubillah, ya, sudah berdosa besar. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu dosa yang sangat besar. Ya, dosa sangat besar. Tapi kalau sudah menghalalkan, membolehkan dia tidak berzakat, maka dia kufur. Tapi kalau dia masih tahu ini ini apa zakat ini wajib, tapi dia malas untuk berbuat melakukan zakat, maka dia orang Islam yang fasik, dos, orang Islam yang pendosa besar dan diancam dengan ancaman neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Di antara mereka, di, di antara bentuk ya, bakhilnya, di antara mereka ada yang memberikan pakaian yang seharga 10 dinar umpamanya kepada orang fakir. Maksud 10 dinar ini murah begitu, pakaian yang murah. Udah ngasih kepada orang fakir yang murah ya tapi orang fakir itu tetap harus membayar gitu sudah murah bajunya harus tetap bayar juga gitu kan setengahnya jadi ini ngasih atau gimana begitu kan orang fakirnya bingung dia jadi sudah dikasih tapi suka harus bayar begitu kan nah ini saking bakhilnya sekalipun hanya dua dinar nah hanya dua dinar untuk diganti lagi sini uh, ini saya ngasih kepada kamu ya ya udah murah begitu besoknya oh mana itu mungkin setengahnya seharganya setengahnya ya, nah, itu udah bahaya sekali naudzubillah di antara mereka ada yang membayar dengan dengan barang yang buruk Maksudnya ada yang dia berzakat atau bersodakoh, zakat pertanian misalkan ya, dengan yang buruk, yang jelek misalkan dikeluarkannya. Nah, ini tidak boleh. Bersodakoh itu tidak boleh dengan barang-barang yang jelek, yang buruk. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surat Al-Baqarah 267. Kalau ngasih-ngasih itu barang yang bagus. Ya itu kebalikan kita kalau ngasih kepada orang fakir, pilih yang jelek-jelek baru udah nggak kepake dikasih. Hati-hati ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah 267 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Ya, 267 ini penggalannya kan panjang di sana ada lapat wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun 267 dan janganlah kamu memilih yang busuk-busuk yang buruk-buruk yang jelek-jelek lalu kamu apa nafkahkan daripadanya sedekahkan itu nah, ini dilarang oleh Allah dengan eh, dalil ini eh, para ulama fasir Ibnu Katsir yang lainnya ini larangan untuk bersedekah dengan yang buruk-buruk yang jelek-jelek ini kisahnya tentang apa sebelumnya tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bersedekah kepada ahlu sufa Siapa ahlu sufa Siapa ahlu sufah? Siapa Bu? Ah, jadi orang ahlu sufa ada sahabat Nabi yang dikatakan ahlu sufa Ya, ahlu sufa ini sufah ini serambi, serambi masjid. Jadi tinggalnya di serambi Masjid Nabawi. Kenapa? ini orang muhajir kan dia oh, hijrah meninggalkan seluruh hartanya kerabatnya makanya nggak punya rumah di Madinah akhirnya tinggal di Serambi Masjid Nabawi ya dikatakan ahlu sufa mereka orang miskin dari kalangan muhajirin dan kalau makan dia nunggu dikasih oleh orang-orang ansor dengan kurma dan biasanya orang-orang Ansar itu meletakkan kurma di sebuah tempat begitu dikumpulkan di sana nanti orang-orang muhajir kalau lapar dia tinggal mengambil kurma itu suatu saat pas dia orang ahlu sufa itu mau makan tiba-tiba kurmanya kok jelek-jelek begitu jelek-jelek maka dia lapar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul ini kok kurmanya kok jelek-jelek mereka ngasih kurma yang jelek maka Rasul terdiam kemudian turunlah ayat ini untuk ditegur teguran pada para sahabat maka ketika dibaca ayat ini setelah itu tidak pernah para sahabat memberi kurma yang jelek yang buruk kepada ahlu sufa yang bagus-bagus dipilih dulu nah itu ya tentang asbabul nuzulnya maka larangan kita jangan ngasih itu nunggu misalkan yang yang sudah basi baru dikasih ke orang misalkan ngasih ke fakir miskin atau dipilih-pilih enggak ya yang bagus semakin bagus itu semakin besar pahalanya ya dan uh, dalam sebuah ayat juga dijelaskan semakin kita mencintai harta itu yang kita infakkan kita maksudnya masih sayang harta itu tapi kita kita infakkan kita sedekahkan itu adalah kebajikan yang sempurna dilihat dalam surat Ali Imran ayat 92 ya ayat ayat apa Ali Imran ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman 92 lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Nah, kamu sekali tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna begitu sebelum kamu menafkahkan sebagian, sebagian dari enggak, enggak usah seluruhnya, sebagian harta yang kamu cintai. Nah, ini Ibu ya, semakin kita sayang pada harta itu, nah kita infakkan udah lillahi taala, maka pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti cari kalau mau ngasih itu yang disayang oleh kita harta itu, benda itu. Baju masih bagus sebenarnya baju itu saya itu sangat suka, tapi udah saya infakkan. Itu semakin tinggi pahalanya Ibu ya. Ini kisahnya tentang ayat ini seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sahabat eh, Nabi yaitu Abu Dahdah radhiyallahu anhu tentang ayat ini bagaimana Abu Dahdah. Siapa Abu Dahdah, Bu? Ibu pernah mendengar seorang sahabat namanya Abu Dahdah ditulis lagi Abu Dahdah dikenal dikenang apa di supaya eh, mengenang tentang kisah Abu Dahdah yang menakjubkan tatkala dia bersedekah dengan kebunnya yang indah. Ingat Abu Dahdah? Iya. Jadi ketika turun ayat yang mulia ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka Abu Dahdah mendengar ayat ini, bagaimana nih keimanan sahabat tidak ada bandingannya keimanan para sahabat. Maka dia langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar ayat ini dan tidak dan kau dan kau mengetahui bahwa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada harta yang sangat aku cintai di Madinah ini yaitu kebunku kebun Abu Dahda, Maka Nabi ketika mendengar, wah itu kebun yang sangat indah, kebun yang sangat oh, menguntungkan. Karena Nabi sering singgah di kebun itu di kota tengah-tengah kota Madinah. Kebun apa? Kebun kurma, Bu. Kurmanya lebat, kemudian di dalamnya ada sungai yang airnya langsung diminum oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sering masuk ke kebun itu. Dan Nabi tahu sangat banyak pohonnya, sangat rindang, sangat sejuk. Pokoknya orang yang punya kebun itu bahagialah begitu. Dan orang siapa yang mempunyai punya kebun itu Abu Dahdah. Maka oleh Abu Darda disebutkan, maka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sodakohkan semua isi kebun itu semuanya, tidak ada yang kecualikan buat Allah dan Rasulnya. Nah, ini Bu ya. Ya, karena itu sebenarnya itu kebun yang sangat dicintai pun ada, ya, sangat rindang pohonnya banyak sekali, kurmanya juga lebat. Maka Rasul mengatakan, "Oh, sungguh sungguh beruntung perdagangan Abu Dahda, sungguh beruntung." Nabi mengatakan begitu. Ini diwakafkan untuk Allah dan Rasulnya begitu, untuk kepentingan, kepentingan kaum muslimin. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih itu, eh, Allah Subhanahu wa taala mengganti setiap kurmanya Abu Dahda, setiap kurma yang di kebun itu dengan 70 kurma di surga. Waduh, satu kurmanya, satu pohon kurma itu diganti tujuh puluh ribu. Maka berapa mudah ada punya pohon kurma di surga? Oh, diganti puluh ribu pohon kurma. Dan kurmanya surga. Dan di surga ada kurma, Ibu ya. Dan sudah saya sebutkan di dalam majelis apa? Sifat surga. Tidak ada di rekamannya kalau misalnya di sana sebutkan buah-buahan yang ada di surga apa saja sama seperti di dunia ada delima, ada pisang, ada kurma, kemudian ada anggur tapi beda beda apanya rasanya dengan uh, buah-buahan di dunia. Contohnya kurma dalam riwayat sebutkan katanya sebuah asar bahwasanya kurmanya itu sangat lembut, lebih lembut daripada keju. Lebih manis, lebih manis daripada madu. Oh ya, kurma di dunia aja sudah lezat Bu ya, apalagi kurma di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mencicipi kurmanya surga. Nah, ini Ibu ya. Jadi enggak eh, boleh kita ngasih itu yang yang buruk-buruk ya yang jelek-jelek dikasihkan yang minimalnya enggak enggak terlalu bagus juga pertengahan ya yang pertengahan yang bisa pantas kalau pakaian masih bisa dipakai kalau barang masih bisa dipakai atau yang lainnya kalau makanan yang masih bisa dimakan begitu ya jangan sampai dikasih sudah basi misalkan atau juga ngasih berasnya yang jelek yang lainnya misalkan makanya kan dianjurkan ketika kita zakat fitrah itu zakat beras yang kita makan setiap hari kalau lebih bagus ya nggak apa-apa. Jangan makanan yang kita makan misalkan yang harganya 30 real, 36 ya, seperti beras yang Thailand misalkan, kita kasih beras yang jelek yang harganya misalkan hanya 20. Jangan sama kan seperti beras kita yang makan. Itu dianjurkan dalam syariat. Jadi inilah eh, sifat bakhil ya. Di antara mereka ada yang membayarkan zakat kepada buruhnya sendiri, kepada pembantu misalkan. Jadi punya pembantu, jadi zakatnya bayar kepada pembantu. Itu itu gajinya dia jadikan uh, zakat. Ya enggak boleh. Ya zakatnya gajinya gaji dia, ya juga zakat nanti zakat bisa lagi. Jadi upahnya itu jadikan zakat enggak boleh. Itu kezaliman. Kalau punya pembantu atau punya pekerja gitu ya, Ah, jadi kasih dia pembantu boleh menerima zakat tapi jangan ha, apa dari gajinya itu enggak ya jadi selain gajinya ini ibu misalkan uh, ini ini upah ibu satu bulan ini dan ini zakat saya ya, jadi double nantinya kan nah di antara mereka ada yang mau membayar zakat sesuai dengan ketentuan tapi iblis membisikkan membisikkan kepadanya hartamu bisa habis nanti Ah, ini ada lagi apa namanya? tipu daya iblis. Tatkala mau ber apa? Tatkala mau berzakat, maka iblis laknatullah dia membisikkan kepadanya, "Jangan engkau uh, keluarkan zakat, ya. Nanti apa namanya? apa? Nanti akan habis." Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma naqasa shadaqatun min mali." Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi tidak akan berkurang harta yang yang dikeluarkan untuk sedekah. Secara hitung-hitungannya berkurang tapi sebenarnya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, jadi jangan apa mengikuti bisikan iblis kadang ada begitu. Jangan kau sedekah, jangan kau zakat nanti harta berkurang. Keluarkan. Nanti Allah akan menggantinya. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39 Sabah ayat 39 Allah akan mengganti orang-orang yang bersedekah baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Sabah ayat 39. Dan apa yang saja yang kamu infakkan, sodakohkan, Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Nah, ingat ibu, akan Allah ganti. Ya, tapi jangan hmm. jangan mengharapkan diganti di dunia saja. Jangan, ibu ketika sedekah ingin hanya diganti dunia saja. Nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Iya, di, di, di akhirat nggak dapat nilai sedikit pun. Jadi kita ingin inginkan ketika sedekah itu hanya surga saja sudah. Nanti ketika Allah berikan di dunia, ya itulah ama, apa pahala ini segerakan. Ya, ketika contohnya ada kita beribadah, ada orang yang memuji, kita nggak mengharapkan pujian, itu adalah pahala pahala yang disegerakan, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ketika sedekah jangan mengharapkan untuk diganti di dunia saja seperti ada dai yang mengatakan sedekahlah kamu nanti kamu akan diganti dengan ini berlipat-lipat di dunia. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15 16 dibuka. Ini jangan kita berniat ketika bersedekah ataupun ibadah diganti di dunia langsung dalam surat Hud ayat 15 sampai 16 coba dibuka terjemahnya saya baca ayatnya qala Allah taala man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun Artinya gimana? Barang siapa yang barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan kehilasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Iya. Yeah. Ulaika mereka itu adalah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ah. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan. Hmm Nah, itu. Ini berkenaan tentang ayat ini. Jadi sini kan barang siapa mengharapkan apa kehidupan dunia saja kan dan perhiasannya, maka Allah akan memberikannya. Iya, ketika dia niat sedekah ingin diganti, Allah ganti di dunia. Sempurna, nggak dikurangi sedikit pun. wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak dirugikan kan sedikit pun. Tapi apa? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah illa nar. Dan mereka adalah orang-orang yang di mana tidak mendapatkan apapun di akhirat kelak. No, dia nggak dapat pahala. Maka berkata Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat ini, ya, dia mengatakan bahasanya ini berkenaan tentang orang yang tatkala dia sedekah, dia hanya berniat supaya apa? Supaya dengan sedekahnya itu supaya hartanya bertambah, supaya hartanya terpelihara, tidak terkena musibah, tidak ada bencana pada keluarganya, kepada Nah, hanya itu yang dia inginkan ketika sedekah maka inilah ancamannya. Jadi ketika bersedekah sudah niatnya lillah, cari surga. Tatkala Allah memberikan di dunia, maka itu wabiha wa ni'mah. Itu adalah pahala yang disegerakan dan nanti di akhirat tidak dikurangi sedikit pun. Nah, ini berkaitan hati-hati. Banyak orang begitu. Dan ada orang yang mengembar-gemborkan apa yang mengajak orang seperti itu tidak. Jangan hanya ibadah atau sedekah jangan diniatkan hanya untuk mencari apa uh, di, di, dibalas di dunia saja. Maka inilah tentang kisahnya ini dalam tafsir Ibnu Abbas jelaskan tadi. Jadi intinya kita uh, niat untuk saya ingin surga sudah, saya ingin ridho Allah, saya ingin mencari apa saya ingin apa melihat wajah Allah di surga sudah. Nanti Allah ya Allah janjikan dalam surat Sabah diganti baik dunia dan akhirat. Kita enggak mengharapkan di dunia enggak. Tatkala diberikan yaitu alhamdulillah sudah. Itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu ibu ya. Jadi jangan tujuan bersedekah itu supaya hartanya bertambah, supaya hartanya dilindungi oleh Allah, tidak terjadi bencana, tidak terjadi uh, kerugian di usahanya. Enggak. Ya niat bersedekah adalah lillahi taala, mencari uh, kehidupan apa? akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kesalahan daripada yang tersebar di kalangan kita ya. Karena itu tidak uh, maka orang tadi ya yang terkena tipu daya iblis dibisikkan oleh iblis jangan kau sedekah, jangan kau zakat nanti akan habis begitu. Dia, karena itu dia tidak mau mengeluarkan sedekah karena didorong kecintaan pada harta dan kekhawatiran jika harta itu habis. Nah, inilah Ibu hati-hati ada sifat apa dari dari apa namanya dari pintu kebakhilan ya, ya sifat bakhil ini adalah tipu daya iblis lah kemudian dari pintu yang ketiga. Iya, nah pintu yang ketiga masuklah iblis yang menyesatkan orang-orang yang sahibul mar, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah Itu dari sisi yang ketiga, dari pintu yang ketiga, dari arah yang ketiga, dari sisi penumpukan harta. Ya. Nah, ini menumpuk harta. Tidak dikeluarkan zakat, dikeluarkan sedekah, ditumpuk harta di sini bisa jadi ditumpuk di bank uangnya ya atau di rumah ya jadi orang yang kaya melihat dirinya lebih baik daripada orang miskin. Dengan menumpuk harta itu dia merasa ini saya paling terhormat gitu kan. Uangnya banyak ya, hartanya banyak. Ini adalah kebodohan. Karena keutamaan ini tergantung kepada keutamaan jiwa. Jadi ya, Islam memandang keutamaan itu dinilai dari hati ya dan amal. Ya hati dan amal. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, bersabda, bersabda innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suarikum atau ajsamikum sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta-harta kalian dan tidak melihat bentuk rupa kalian terus walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan melihat amal kalian. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kemuliaan itu dari harta, dari bentuk rupa kalian, oh, rupanya ganteng atau cantik atau putih atau ah, enggak. Ya, tapi Allah melihat adalah hati-hati kalian. Siapa yang bertakwa kepada Allah itu yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Coba dibuka Al-Hujurat ayat 12. Inna akramakum indallahi atqakum. Betul enggak Al-Hujurat ayat 12 dilihat? Al-Hujurat ayat 12. Inna akramakum indallahi atqakum. Betul Bu? Lihat Al-Hujurat mohon dibuka. Al-Hujurat ayat 12 ada kata-kata inna akramakum sesungguhnya uh, apa sesungguhnya orang-orang apa uh, yang paling mulia di antara kalian ya, kedudukannya adalah apa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujurat ayat 12 betul? Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ah, 12 apa 13? Enggak, dicari kata-kata inna akramakum indallah. 13 bukan 12 Ibu ya, itu salah. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya apa mereka yang apa di antara kalian yang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya adalah yang bertakwa yang paling bertakwa di antara kalian. Ya ini. Jadi bukan kekayaan. Jadi ada ya ini tipu daya iblis merasa orang kaya kalau dia kaya itu merasa dia itu dimuliakan oleh Allah. Ya, dia melihat orang miskin itu rendah dengan eh, rendah, nggak punya kekayaan. Ini adalah kebodohan. Karena keutamaan ini tergantung kepada keutamaan jiwa. Sebutkan dalam hadis tadi, Ibu ya. Allah melihat hati-hati kalian dan amal kalian. Begitu. Bukan karena menumpuk harta sebagaimana yang dikatakan seorang penyair, orang berakal yang memiliki kekayaan jiwa lebih baik daripada orang yang memiliki kekayaan harta, benda Keutamaan jiwa di antara manusia bukan karena keutamaan keadaannya, bukan karena keutamaan dari segi materi begitu. Ya, bahkan ada sebuah hadis juga hadis itu sahih ya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud yang lainnya sahih. Ya, sungguhnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah orang yang menumpuk-numpuk harta itu telah berbuat dosa." Ya, ditumpuk hartanya, tidak mau dijakati, tidak mau sedekah, nggak mau uh, eh, diinfakan tumpuk-tumpuk terus hartanya di bank atau di rumah itu itu berdosa ataupun juga orang yang menumpuk-numpuk harta ya menumpuk menimbun itu juga berdosa tatkala orang kekurangan e, misalkan apa bawang kan kisah kita apa namanya kisah di negeri kita e, apa namanya bawang nggak ada ditumpuk ya itu dosa kemudian daging juga ditumpuk misalkan ya ini berdosa ataupun bahan pokok orang butuh dia ditumpuk di rumahnya maka itu berdosa jadi intinya tidak boleh ya menumpuk-numpuk e, harta yang tidak dikeluarkan haknya atau yang lainnya. Ini adalah tipu daya iblis laknatullah. Kemudian yang, yang keempat kita ini apa? E, teruskan mungkin ya ada waktu. Dari sisi yang keempat, dari sisi pembelanjaan. Nah, ini Bu ya. Nah, hati-hati ini tipu daya iblis laknatullah menggelincirkan orang yang kaya orang-orang yang melimpah yang limpah apa berlimpah hartanya yaitu dengan dari dari sisi pembelanjaannya, pengeluarannya, cara mengeluarkan hartanya begitu. Di antara mereka ada yang membelanjakan harta secara boros nah, dan berlebih-lebihan. Terkadang dibelanjakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya, untuk menghiasi tembok, misalkan ya, mempercantik rumah dan membeli berbagai macam gambar. Apalagi lebih parahnya gambar makhluk hidup ini haram Bu ya. Yang nggak makhluk hidup juga ya bolehlah misalkan pemandangan, pohon, tapi harganya jangan terlalu mahal. Ada orang yang beli lukisan harganya satu miliar misalkan ya atau jauh 100 juta dipajang. Ini nggak ini mubazir ini. Ini perbuatan syaitan. Ya yang biasa saja, mungkin yang 50 real, mungkin 100 real, ya bisa cukup lah. Ataupun juga peralatan perabotan rumah yang biasa-biasa saja. Ya, ini ini mubazir. Ini ini nama israf dari syaitan enggak boleh Ibu ya. Beli beli yang mahal-mahal semua. Ya, beli peralatan perabot rumah juga yang enggak perlu ya. Misalkan ada keramik segala, ada guci segala, ada oh enggak perlu. Itu israf ya berlebihan Ibu ya. Ingat dalam surat, dalam surat jangan berlebihan dalam membelanjakan harta karena berlebihan boros itu perbuatan syaitan dalam surat Al-Isra ayat 27 lihat ibu ya ingat boros berlebih-lebihan itu itu adalah saudaranya syaitan ya, ini ini timbulnya iblis surat al-isra ayat 27 kalau Allah taala al-isra ayat 27 dicatat dicamkan ibu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura sesungguhnya ya, apa sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi yang biasa-biasa saja ya Bu ya. Sampai beli misalkan yang sepatu harganya seribu misalkan. Boros ya, ya biasa saja. Harga sendal yang 100 tuh saya lihat 200 sudah bagus Bu ya. Oh, minta pingin yang seribu kan diinjak juga sama enggak di kepala ya sepatu sama sendal kan nggak dibawa di kepala jadi diinjak sama saja seperti yang seratus itu diinjak nggak yang seribu itu disimpan di kepala Kah orang mesti gila mungkin ya oh, sepatu kok di kepala begitu ya karena kenapa di kepala karena ini mahal seribu gitu kan jadi nggak boleh ibu ya isrok, apalagi beli tas misalkan tas ya bisa tas akan fungsinya cuma bawa pulpen, bawa bawa uang, bawa makanan. Ini beli yang harganya tujuh ribu misalkan. ribu buat apa itu? Itu boros kena ayat ini. Ibu kena ayat ini Bu ya. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah yang biasa. Kalau yang dua ratus saja udah bagus saya lihat Bu ya di sana di Lulu tuh dua ratus tiga ratus udah bagus. Bagus itunya isi apa? Bagus udah dan juga buatan luar negeri kan. Ya, biasanya orang dicari apanya, Bu ya? Kalau ketika beli barang yang bagus itu, nanti ada ujungnya, Ada ujungnya ketika ditanya, "Itu berapa, Bu?" "Wah, ini kan mahal, ini ribu, ini dari Paris." Nah, eh, itu akhirnya apa? Ujungnya yang ada riaknya. Dosa lagi, sudah israf, Ya inilah kalau sudah satu pintu masuk, sudah israfnya borosnya udah berdosa, tambah lagi dia ujungnya berdosa sudah. Iya Bu ya, jadi biasa saja. Sampai ada yang pakaian juga saya lihat di sini harganya abaya sampai dua ribu ya Bu atau tujuh ribu saya lihat. Wah, oh, ribu tiga ribu saya juga heran begitu masuk lihat wah itu abaya harganya dari apa bahannya. Ternyata hiasan-hiasannya itu katanya dari mutiara atau berlian nggak tahu lah. Itu israf juga ibu ya nggak boleh jadi beli aja yang 200 300 kok udah bagus seperti itu tutup aurat tebal Ingat ibu israf nggak boleh ibu ya. Jadi untuk yang lain gitu ya. Untuk yang lain kan untuk kebutuhan yang lain maksudnya untuk eh, anak-anak ya, untuk sodako dan yang lainnya. Jadi ingat ini cari apa eh, barang-barang yang yang eh, yang hemat ya, ya Bu ya itu tipu daya iblis kalau beri beli barang yang mahal-mahal. Kemudian juga niatnya juga sudah ujub yang lainnya. Dan apa namanya? di sini beli barang-barang yang diperlukan ya jangan sampai beli barang-barang yang tidak diperlukan ini boros akhirnya ya kan jadi terkadang harta harta ini dibelanjakan untuk pakaian yang membuatnya takabur. Jadi dari pakaian bisa orang takabur sombong bu ya. Biasanya jadi harganya mahal kan Tujuh ribu apa Empat tiga ribu misalnya abayanya ya. Uh, apalagi deh hiasan-hiasan. Jauhi bu hiasan itu bu ya. Jadi apalagi yang nampak ya, saya sebutkan oleh Abu Haidar termasuk daripada masih itu tabarut kan. Jadi hiasannya kalau masih di dalam itu dimaafkan kalau di dalam kan nanti tutup sama jilbab. Eh, tapi kalau udah di lengan ataupun di jilbabnya ah, ini nggak perhatian ini nanti orang. Jadi eh, nggak usah nggak apa-apa di rumah aja nanti kan eh, apa di hadapan suami untuk berias ya boleh. Tapi kalau misalnya abayanya ada, ada hiasan di dalam bu ya di dada, ah, ini ketutup nggak masalah. Kalau ketutup, tapi kalau terbuka masih kelihatan eh, nggak boleh bu ya. Jadi diperhitungkan bu ya. Nah. Uh, Terkadang harta ini dibelanjakan untuk pakaian yang membuatnya takabur Ibu ya, sendal atau pakaian yang lainnya. Terkadang untuk membeli makanan secara poya-poya, makanan juga. Ya, makanan poya-poya nggak perlu, tapi kalau perlu nggak apa-apa dan ingat uh, Islam juga tidak mengharamkan yang enak-enak. Meskipun kalau makanan meskipun dia mahal tapi dimakan itu enggak untuk dibuang. Itu tidak mengapa. Jadi kalau masalah makanan cari yang bagus-bagus Ya, kasa, berkata Syekh Al Utsaimin ketika dia menafsirkan dalam surat Al-Baqarah tentang kisahnya Bani Israel Ibu ya. Ini di mana tidak dilarang orang Islam itu memilih-milih makanan yang bagus-bagus meskipun agak mahal. Mang ya kalau namanya yang bagus itu mahal biasanya kan, anggur yang bagus. Yang kan mahal. Uh, uh, tapi kan itu apa bagus ya. nggak apa-apa itu untuk makanan, tapi asalkan itu dimakan bukan mubazir untuk kesombongan kalau oh, dibuang akhirnya kan tapi untuk dimakan seperti kisahnya Bani Israel tatkala diturunkan oleh Allah makanan apa dari langit Mana wasalwa itu mana? salwa itu bentuk burung yang enak sekali dagingnya langsung turunkan dari langit dan mana itu adalah cairan yang putih dari langit yang turun langsung seperti susu dan itu makanannya Bani Israel tatkala dia dia tersesat di, di padang pasir sampai 40 tahun. Maka mereka bosan selama 40 tahun, makanya mana salwa, mana salwa setiap pagi sore. Maka dia minta kepada itu apa kepada Musa. Musa mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala makanan ya bawang, ya kacang-kacangan seperti kami di Mesir dulu begitu. Nah, mereka meminta makanan yang lebih rendah dari mana wasalwa. Maka oleh Allah dicela. Eh, mana wasalwa itu makanan yang terbaik sudah. Ya diturunkan dari langit. Mereka maka mereka memilih makanan yang lebih rendah itu bawang, kacang-kacangan. Nah, ini dengan ayat itu disimpulkan oleh eh, Syekh Al Utsaimin, boleh seorang itu memberi makan membeli makanan, memilih makanan yang bagus-bagus meskipun agak mahal. Ya anggur yang manis biasanya yang manis kan agak mahal. Oh, jeruk yang mahal juga eh, yang, yang manis juga agak mahal. Enggak apa-apa, tapi asalkan syaratnya itu untuk dimakan dan bukan untuk berpoya-poya eh, untuk apa glamor enggak Nah, misalkan eh, seporsinya kita makan nanti akhirnya misalkan beli 10 eh, kilo anggur ah, misalkan keluarganya cuma ada tiga orang itu mubazir nggak dikasih orang akhirnya busuk ya ini namanya mubazir begitu ya seporsinya ada 10 orang ada tiga orang ya berapa kilo anggur itu misalkan ya nah ini intinya kalau masalah makanan diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat uh, Al-A'raf ayat 32 Ya tidak diharamkan orang-orang beriman itu apa namanya? makan makanan yang enak, ya, pakaian yang bagus, enggak diharamkan, tapi dibolehkan. Ingat tidak berlebihan, tidak gulu. Dalam surat Al-A'raf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizqi, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapakah pula lah yang mengharamkan rizki yang baik boleh nggak apa-apa katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia khalisatai yawmal qiyamah khusus untuk mereka saja di hari kiamat di surga nanti yang baik-baik makanan yang enak yang lezat kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Dan tidak diharamkan kita memiliki yang bagus-bagus, yang lezat, enggak. Ya Allah halalkan itu untuk orang beriman. Tapi ingat jangan israf, yang yang berlebihan. Yang lebih sampai ada kisah walimah misalkan ada walimah oh, di, di Arab di sini. Terus makanannya itu tersisa banyak sampai katanya dibuang sama kontainer karena nggak kebuang. Nah, itu untuk israf saja, untuk eh, karena semakin banyak makanan ketika acara walimah itu semakin hebat. Jadi orang itu terhormat. Eh, itu eh, menggambarkan betapa kekayaannya yang luar biasa. Yang sederhana saja ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala walimah anaknya Fatimah Zahra wanita sejagat ya, wanita yang sangat dicintai oleh Nabi dan wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tatkala walimah hanya dengan satu ekor kambing. Ngumpul semuanya dengan sederhana itu wanita terbaik maka kita harus mm, apa meniru mm, Fatimah bagaimana menikah bagaimana Rasul menikahkan anaknya yang sederhana saja ya itu uh, kesederhanaan dalam uh, walimah uh, apa namanya pernikahan Fatimah ketika nikah dengan Ali bin Abi Thalib Allah alam bisawab nah ini intinya uh, bagaimana cara membelanjakan itu yang benar gimana misalkan ya ibu ya uh, menurut apa namanya syariat tidak terlalu boros tidak terlalu juga kikir misalkan. Lihat dalam surat Al-Furqan ayat 67 cara berbelanja yang sesuai dengan syariat. Al-Furqan ayat 67 Allah memberi solusinya ini ciri-ciri ibadur rahman jalan cara membelanjakan harta mereka. Di tengah-tengah yang demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama Al-Furqan 67 dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan nah ini tidak boros ya dan tidak pula kikir tidak kikir sudah diberi rezeki oleh Allah Ibu ya kikir ya e, ibu kepada anak beli bajunya yang murah-murah terus kemudian juga udah bajunya kecil-kecil dibiarin saja padahal uangnya ada ini kikir juga terlalu kikir Ibu ya, bapaknya juga sama misalkan. Untuk mengeluarkan itu untuk ibunya sendiri pakaiannya sudah ngatung-ngatung misalkan, oh dibiarkan saja. Ya, kemudian juga sudah belel dibiarkan. Ini juga kikir terlalu eh, apa pelit kepada keluarganya. Justru ibu eh, ingatkan kalau ada bapak apa yang kayak begitu dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Tobron itu yang lainnya ya, sebuah Sunan, jika kalian ibu diberikan rezeki oleh Allah, jika kalian dibukakan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih dahulu ia yang harus merasakan itu rizki itu adalah anak dan istrimu. Nah, ini lebih dulu dia. ia yang harus merasakan rizki itu jika kalian dimulai dari dirinya sendiri jadi kepada diri sendiri juga bakhil, ya. ya sendalnya juga misalkan oh, uangnya ada, ya udah jelek begitu misalkan. Ya, untuk diri sendiri juga bakhil, apalagi untuk anak dan istrinya. Nah, ini juga nggak boleh terlalu kikir, ya. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah. Nah, ini di tengah-tengah-tengah, ya, di antara yang demikian. Jadi tengah-tengah, tidak terlalu boros, tidak terlalu kikir tapi tengah-tengah dan ibu bisa bisa apa menilai bagaimana yang namanya tengah-tengah sesuai dengan urf dengan ke, eh, apa keadaan eh, suatu daerah ya eh, tentu beda tengah-tengah di Jakarta dengan tengah-tengah yang di Solo misalkan ya atau yang di Subang di saya ya, kalau di Jakarta ya tengah-tengahnya mungkin 2 juta misalkan ya pengeluaran itu kalau di daerah saya mungkin tengah-tengahnya lima 500 atau 600 ribu misalkan sebulan jadi sesuaikan dengan urfi dengan keadaan daerahnya ya Allah alam bisawab. Dan ingat di sini dilanjutkan ada sebentar hadis semua perbuatan ini akan membuat pelakunya tidak bisa selamat dari perbuatan yang haram atau makruh begitu misalnya yang boros itu yang berpaya poya bisa jadi haram atau juga makruh padahal dia dia harus bertanggung jawab terhadap semuanya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ibna Adam la tazulu qadamaka yaumal qiyamati baina yadayillahi azza wa jalla hatta tus'alu an arba' umrika fima afnaita afnaitah wa jasadika fima ablaitah wa malika min aina iktasabat iktasabat apa iktasabtahu wa ilmika madza amil tabih amil tafih wahai anak adam kedua kakimu tidak akan berpindah bergeser pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau ditanya tentang empat perkara tentang umurmu untuk apa engkau habiskan ibu masa ibu ya di di apa umur kita intinya dihabiskan untuk apa untuk ibadah atau untuk bersenang-senang tentang jasadmu untuk apa engkau lusuhkan tentang hartamu dari mana engkau mencarinya dan kemana engkau pembelanjaannya berapa kali kalau harta ditanya dua kalau yang lain satu-satu kalau harta dua dari mana engkau dapatkan harta itu caranya halal apa haram dan kemana kan kau belanjakan nah, di jalan Allah apa di jalan berpoya-poya tentang ilmumu apa yang engkau amalkan dari ilmumu itu hadis ini sahih ya diriwayatkan oleh uh, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ya yang lainnya Allah alam ya. Iya Bu sampai di sini Oke nanti teruskan ini Sepertinya akan datang Ada yang ditanyakan ya. Bismillah. Cara menghadapi cara menghadapi rasa malas. Bagaimana cara menghadapi rasa malas? Apakah termasuk tipu daya iblis dan cara menghindari subhat serta tidak serta tidak atau sulitnya istiqomah. Iya, Bu ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia berdoa apa, apa ketika pagi hari, Bu ya. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli itu doanya Nabi. Jadi dibuka pagi hari itu dengan doa itu. Insya Allah doa itu akan memberi kekuatan kepada orangnya, Ibu ya. Berlindung pada Allah dari sifat malas, ya jadi yang kedua juga uh, apa namanya insya Allah rajin bangun sebelum subuh sebelum adzan itu juga untuk menjaga uh, kebugaran apa namanya fresh ya eh, semangat terus dibuka dengan sholat subuh tepat pada waktunya kalau sudah sholat subuhnya ya terlambat biasanya nanti malas lagi ke sana ya jadi tepat waktunya sholat subuh gitu uh, apa adzan bangun atau sebelum adzan dia bangun sholat witir dulu ya kemudian berdoa kemudian setelah sholat subuh jangan langsung tidur kemudian berzikir baca Quran zikirnya doa yang tadi didoakan ibu ya uh, kemudian mengingat hadis Nabi bahasanya orang yang malas itu adalah apa namanya orang Islam yang yang eh, lemah ya dan itu adalah tipu daya iblis termasuk syaitan godaan syaitan adalah malas ya menghindari subhat serta tidak ya, istiqomah ya istiqomah ibu ya untuk mencapai istiqomah itu lurus selalu lurus di dalam kebenaran ah, dalam amal soleh begitu ah, memang nama orang-orang Islam ya sebagian ada yang imannya bertambah dan berkurang ya ada yang ketika berkurang ini jangan sampai dibiarkan maka Pertama, rajin baca Quran. Insya Allah ini kata para ulama. Rajin baca Quran setiap hari, setiap pagi, beberapa halaman terus. Iya Bu ya, dan tartil baca Qurannya dihayati, kemudian juga baca terjemahnya mungkin ya. Kemudian yang kedua banyak zikir. Ya, supaya istiqomah itu banyak zikir, lisan, ya subhanallah wa bihamdi, Bu. Banyak zikir Ibu ya. seratus kali subhanallah wa bihamdi, istighfar seratus kali. Kemudian juga uh, ya rajin apa membaca buku-buku Islam kemudian uh, majelis ilmu ya datang majelis ilmu yang lainnya itu sudah istiqomah dan rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub sarif qulubana ha? ala taatik itu doa untuk istiqomah Ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang memaling-malingkan hati, maka palingkan hati kami ke dalam ketaatan. Ini doa ini baca tiga kali bu, berulang-ulang. Ya insya Allah kita akan istiqomah. Baca Quran terus istiqomah setiap hari ya. Ini akan terlindung daripada sifat sifat malas atau futur ya. Ya, jadi misalnya ada penurunan ada tapi nggak terlalu apa oh, drastis begitu ya. Ada namanya iman iman itu yazidu gitu. ah yang kusbil maksi ada kita iman-iman uh, eh, bukannya iman para nabi itu ada pertambahan dan berkurang ya jadi dengan tadi amal-amal soleh yang tadi disebutkan sebutkan Kemudian rajin juga berdiskusi bu ya dengan uh, sama ibu-ibu dalam masalah ilmu syar'i. Jadi jangan masalah diskusi masalah masak saja ya atau masalah buat kue, enggak. Jadi uh, gimana nih tentang hukum ini begitu kan? Apakah ada ya apa tahu ilmunya atau juga ketika diskusi di internet atau di eh, Facebook ya bukan hanya masalah dunia tapi bagaimana nih tentang akhirat tentang masalah pikir itu untuk membangkitkan uh, gairah ya Apakah apabila ada orang yang tidak dicoba dengan kesengsaraan atau cobaan apakah termasuk ujian dari Allah? Iya, tadi kan sebutkan warukho orang yang tidak diberi cobaan, diberi musibah dengan lapang kesenangan itu ujian, Bu, ya, diuji istri Zrod itu nantinya kalau dia uh, Allah sedang menyeretnya kepada kebinasaan kalau dia tidak ngeh apa namanya tidak tidak tidak sadar gitu ya uh, dia akhirnya ter, bergelimang dengan uh, kenikmatan dengan berpoya-poya lupa kepada Allah akhirnya itu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya lupa kepada Allah ya Allah melupakan dia nanti di akhirat ya Allah alam. Jadi intinya apakah apabila ada orang yang tidak dicoba dengan kesesaran atau cobaan, apakah termasuk ujian? Iya, tadi saya tafsirkan apa bukan Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang tadi itu, Bu, dengan Ar-Rukha. Ya, surat apa tadi? Surat apa? Allah Subhanahu wa taala menguji ya. Surat apa, Bu? Ar-Ra'd ayat ayat 26. Ya, Ar-Ra'd ayat 26. Bagaimana hukum asuransi pendidikan di bank? Iya, asuransi takaful ya. Iya, asuransi semuanya uh, kecuali yang di sini mungkin ada ada takaful Islami metodenya beda. Ada asuransi yang di kita rata-rata ya itu asuransi yang terkena riba Bu ya. Mau pendidikan, ya di asuransi di bank apalagi di bank ya asuransinya Ibu ya. ya jadi kita ada asuransi rumah, asuransi kendaraan, semuanya itu kecuali kalau ketika adanya eh, kendaraan itu memang kita tidak apa tidak menginginkan tapi udah aturan kan akhirnya kita mengikutinya karena kita eh, terpaksa ini nggak apa dimaafkan karena setiap beli kendaraan pasti ada asuransinya di kita juga kan nah karena keterpaksaan kita mengetahui itu nggak boleh sebenarnya Kemudian kalau asuransi pendidikan mungkin kita bisa menghindar kan, bisa mungkin kita menabung di tempat yang lain, mengumpulkan uang, tidak harus asuransi misalkan. Ya itu bisa. Jadi intinya asuransi itu kebanyakan itu menyalahi syariat ibu hati-hati ya. ya. Dan uh, udah dibahas oleh Lajnah Daimah wal Ifta ulama Saudi Arabia semua asuransi itu termasuk daripada apa namanya ribawi kecuali ada asuransi yang nggak ribawi misalnya itu misalkan eh, seperti arisan begitu patungan ya beberapa temen sepuluh orang untuk biaya pendidikan anak-anaknya nah, misalkan setiap bulannya ngeluarin oh, ribu real misalkan ya sampai nanti uh, tahun sekarang bagian si A bagian si A nanti tahun berikutnya bagian si B ini seperti arisan itu dibolehkan dan ada jaminannya begini seperti asuransi begitu ya, kata para ulama jadi kalau meninggal maka sudah kesepakatan dibebaskan sudah begitu jadi kalau meninggal salah satunya maka sudah dibebaskan nggak dibebankan lagi begitu nggak nggak dituntut ahli warisnya nggak nah ini dibolehkan nah, di Arab Saudi ada orang yang kayak begitu dia berkumpul untuk eh, anaknya untuk eh, untuk bangun rumah atau untuk sekolah dengan cara begitu hanya 10 orang ngumpul kita tiap bulan ngumpulin 2000 2000 2000 untuk pendidikan eh, anaknya yang misalkan tahun sekarang pulan dulu tahun depan yang pulan misalkan gitu itu tolong menolong itu nggak ada oh, penambahan nggak ada ini nggak itu dari uangnya dia kan masing-masing dari uangnya Ya, iya, dia perjanjian yang jelas itu syarat kan ada dalam Islam selama tidak menyelisih syariat. Seperti misalkan kalau satu pihak ini meninggal dunia, gimana? Apakah dipinta ahli waris? Misalkan kalau kesepakatan, oh harus ahli warisnya ya ditulis. Tapi lebih namanya ta'awun kan. Kalau asuransi dalam Islam itu lebih condong kepada ta'awun untuk saling membantu begitu, maka dibebaskan saja. nggak apa-apa ini karena niatnya membantu ya ini sebagai ladang pahala. Ini terjadi di Saudi Arabia tatkala membangun rumah begitu ada tuan-tuannya ngumpul ya sumbang sekian sekian sekian tiap bulan begitu kan. Nanti bagian eh, rumahnya si fulan tahun depan beli ah, gitu. Jadi itu tahun. Seperti arisan kita kan. Iya. Kemudian arisan juga kalau perlu ada syaratnya juga. Nanti gini kalau yang meninggal gimana? Harus ditulis, Bu. Nah, apa harus ke ahli waris apa dibebaskan? Lebih baik bebaskan saja itu ibadah ya kalau eh, meninggal misalkan salah satu ibu misalnya ya. Bagaimana uh, lebih utama mana membantu saudara yang meminjam uang karena kesusahan atau membantu membangun masjid? Mana yang lebih utama? Yaitu membantu saudara yang kesusahan. Hmm, Bu ya dalam sebuah hadis di sini sebutkan karena uh, membantu saudara yang kesusahan itu sodakohnya dapat dua pahala ya dalam sebuah hadis yang sahih riwayatkan Abu Dawud ya, Imam Ahmad Imam Tirmidzi Nasai dari Sulaiman bin Amir dia berkata Rasulullah SAW bersabda as-sadaqatu 'alal miskina sadaqah wa sadaqatu 'ala dzawil rahim ithnatan sadaqatun wasilatun sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu pahalanya adalah pahala sedekah saja sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat ada dua pahala pahala sedekah dan pahala hubungan kekerabatan silaturahim jadi ketika ada pembangunan masjid didahulukan adalah saudaranya. Kalau saudara kita nggak ada yang bantu, kalau masjid mungkin nanti ada orang-orang bantu kan? Begitu. Nanti kalau sudah saudara kita uh, dibantu, ada uang baru kita ke masjid. Sekarang eh, saudara kita siapa yang mau bantu kalau bukan kita? Punya begitu Ibu ya. Jadi dulukan saudara kita yang nggak mampu. Sebaik-baiknya sedekah adalah air. Iya Bu ya. Dalam sebuah hadis sebutkan juga sedekah ini apa maksudnya? Membangun sebuah sumur atau juga sungai misalkan ya menyediakan sungai buat uh, mata air eh, apa penduduk sumur intinya ini sini sumur jadi zaman Nabi kan eh, apa kekurangan sumur maka Utsman bin Affan membeli sumur di Madinah maka Nabi mengeluarkan hadis ini jadi itu sedekatun jariah selama sumur itu berair dan airnya digunakan buat kaum muslimin maka pahalanya terus mengalir sampai alam barzah terus bertambah ke, ke apa E, pahala kita ibu Nah makanya ini namanya sedekah air ini bukan berarti tiap hari ngasih aqua kok jalan tetangga Enggak bukan Maksudnya ada sebuah daerah kekurangan e, sumur, kekurangan air Kita galikan dengan biaya kita di sana Gali mau sumur bor atau sumur biasa Nah itu jangan dikasih nama-nama kita enggak. Kalau perlu jangan tahu orang itu kita yang membuat sumur itu. Itu semakin besar pahalanya. Ya dengan sembunyi-sembunyi. Di Indonesia banyak kayak gitu ibu ya yayasan yayasan atau juga daerah ibu cari di Gunung Kidul atau di mana Jogja yang kekurangan air kasih ke Pak RT, Pak RT tolong bangunin sumur di sana sekian juta. Kemudian eh, sumur itu digunakan buat uh, kepentingan umum, bu ya, atau juga untuk masjid lebih uh, baik lagi ya. Itu maksudnya sodakoh dengan air. Apakah harta hasil pinjaman hutang eh, ada zakat yang dikeluarkan? Maksudnya apa ini? Harta hasil pinjaman. Meminjam ada zakat yang dikeluarkan. Allah alam Bu ya. Tapi kalau uang kita yang dipinjamkan itu kena zakat. Ya, uang kita yang dipinjamkan semasa orang misalkan sudah nyampe nisab, nyampe haul dikeluarkan uang itu. Tapi kalau harta yang dipinjam saya belum uh, apa belum menemukan fatwanya uh, kita meminjam misalkan sudah nyampe ini, minjam uang uang orang lain apa ini kena zakat allah alam tapi kalau uang ini pinjamkan saya pernah membaca ya, uang kita dipinjamkan uang kita ada di bank uang kita ada di uh, apa namanya di di orang lain dipinjamkan udah nyampe nisab nyampe haul maka dikeluarkan berapa persen dihitung ya setiap bulannya Teman yang menawarkan untuk memberi pinjaman modal di perusahaan tempat dia bekerja untuk mengada pengadaan barang-barang di koperasi. Beliau uh, menjanjikan keuntungan setiap bulannya 10% tanpa mengurangi modal yang kita pinjamkan. Misalnya modal 5 juta dapat hasil 500 ribu. Apakah itu termasuk riba? Kan keuntungan tersebut bukan kita yang menentukan tapi dari pihak perusahaan. Iya ibu ya. Jadi kalau harus jelas apa namanya mudorobah kalau mau sistem mudorobah misalkan uang kita investasi uh, kita investasi mudharabah itu begini Bu ya. Jadi ada dua ada tiga pihak misalkan tiga pihak satu dia sebagai investasi modal, yang kedua dia sebagai pengelolanya misalkan. Ya. Eh, yang ketiga mungkin dia sebagai apa namanya ya distribusi, distribusi atau ya, sebagai ya, ya yang menyalurkan barang dia bersyarikah ber, apa eh, bekerja sama ketiga itu saya punya modal nah kemudian nanti ini yang invest ini nanti sistemnya mudoroba sesuai dengan eh, apa dengan kesepakatan dibagi berapa ini 20% ini 30% dan juga ada syarat-syarat khusus seperti terjadi musibah ditanggung bersama modalnya nggak akan tetap. Kalau rugi juga tanggung bersama. Kalau untung untung semuanya. Jadi tatkala ini kayak koperasi. Tatkala misalkan untung maka nggak 10% terus. Nanti dia akan nambah juga. Tatkala rugi mungkin nggak 10%, mungkin di bawah. Itu namanya mudorobah begitu. Tapi kalau tetap saja nanti kayak di bank sama dong. Di bank kan nggak tahu untung nggak tahu rugi tiap bulan 5% terus begitu. Nah ini hati-hati dilihat juga nih koperasi ini Bu ya. Namanya mudorobah itu ketika untung ada penambahan sama-sama semuanya. Ya, jadi nanti ada perjanjiannya kan misalkan ketika keuntungan e, biasa ya mungkin 10% tapi nanti ketika ada keuntungan berlipat maka itu akan nambah tidak akan 10% mungkin jadi 12% Tatkala ada musibah, kerugian mungkin akan turun menjadi 5% keuntungannya. Nah, begitu. Jadi ditanggung bersama antara pengelola, antara investasi, antara yang eh, menyalurkan atau yang lain atau yang punya tanah misalkan ya juga dia investasi kalau pertanian. Jadi uh, itu sistem dorobah yang benar. Tidak tiap tiap nggak mau untung nggak mau rugi tetap kan eh, dapat 5% tiap bulan. Ini sama dengan bank akhirnya begitu. Ya riba. Dan uang kita tetap aja begitu misalkan ya ketika diambil tetap utuh atau yang lainnya. Jadi eh, harus ditanyakan kepada yang lebih ahli dalam syariah Ibu ya. Ini tentang hal ini harus hati-hati karena saya lihat di sini tidak pernah berka, ber, bertambah berkurang 10% terus. Kan pasti ada nanya eh, usaha itu ada rugi, ada untung gitu kan enggak enggak seterusnya eh, untung begitu. Jadi kalau tetap terus persenannya takutnya masuk ke dalam ribawi. Apakah uang hasil kontrakan rumah harus dikeluarkan zakatnya? Iya, Ibu ya, dari hasilnya bukan dari rumahnya. Jadi Ibu punya kontrakan eh, rumah berapa penghasilannya per bulan, ya, per bulan kemudian eh, dilihat sampai nisab kemudian dihaulkan. Jadi dari penghasilannya per bulan berapa misalkan taruh dua juta. Setelah apa? Setelah dipotong listrik, potong ini, potong itu, ada sisanya. Bukan dari dari bukan dari apa? Uh, keuntungan pokok bukan Iya, ya dari um, ya bersihnya itu setelah dipotong oh, kebersihan ada orang bersihkan digaji ada orang yang nunggu digaji ya sisanya itu dikumpulkan nyampe nisab nanti dihaulkan baru nanti keluarkan kalau tetap tabungan itu tetap maka tiap tahun terus bergulir keluarkan 2,5% sama 2,5% seperti zakatnya uh, emas dan perak ya nah, jadi uh, uh, bangunannya tidak dihitung ingat ya rumah kendaraan tanah itu nggak dihitung zakat kita dilarang bersifat boros bagaimana jika kita berbisnis menjual barang-barang mewah atau mahal-mahal. Ini ya kalau bisnis bukan boros ya beda bu ya. E, kita menjual barang-barang yang mewah tapi jualnya kepada orang-orang yang memang mampu untuk membeli jangan pada orang biasa atau orang miskin itu untuk kalau bisnis nggak ada masalah menjual, apa menjual barang-barang yang mewah ya nggak ada masalah itu bisnis itu ya e, mubah boleh boleh saja tapi jangan sampai apa namanya kita terbawa gaya hidup mewah begitu misalkan ya e, kita harus memiliki barang-barang mewah terus enggak. Jadi dibolehkan menjual barang-barang mahal ya emas gitu kan, yang mewah berlian, enggak ada larangan. Berbisnis itu kan hukum jual beli, hukum awal, e, eh, eh, asalnya itu mubah. Boleh ya, sepanjang tidak ada apa di sana yang diharamkan, jual beli, penipuan, yang lainnya misalkan ya. Wallahu alam bisa ya nanti sampai lanjutkan. Iya, sampai di sini. Iya, Ibu silakan. Eh, iya. nisobnya kan nisobnya segitu. puluh 85, iya. nisob. Uh, eh, itu apa kurang dari itu juga kita keluarkan, Enggak, jadi dari Uh, iya, jadi apa namanya harus nyampe nisab. Ingat, zakat itu wajibnya sampai nisab, kemudian dihaulkan. Maka Rasul uh, melarang mengeluarkan zakat sebelum haul. Dan nisabnya harus uh, kalau di bawah itu belum nyampe nisab dong, nunggu dulu. Nah, nunggu nanti kan nambah lagi bulan depan mungkin ya. Begitu nambah, udah nyampe nisab, nggak nggak langsung dikeluarkan, nunggu haul tahun depan. Tapi ingat ngitung haul itu dengan dengan bulan Islam ya, bukan bulan uh, Masehi, bulan Hijriah, Bu ya. Di itu. Nah, enggak enggak perlu Ramadan ya memang bagus. Enggak perlu bulan Ramadan apa Zulhijjah atau juga Rabiul Awal atau yang lain ya. Nah, jadi itu Bu ya. Kalau belum nyampe nisab jangan dulu dihitung sampai nyampe nisab. Ya, akhirul kalam sampai di sini. dan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya.